Ini lagi-lagi kita kembali lagi nih pemimpin pemerintah kita ini betul-betul Aduh pusing kita ini Puluhan tahun kita hidup di Indonesia saya mbak Bawin pemimpin kita ini nggak benar mereka kerja ini Mereka memikirkan ini fi fi fi fi Rakyat dan petaninya tidak diperhatikan dengan baik dan kesejahteraannya Mereka enak duduk ber digaji sampai jas mereka ditanggung Tapi para petani kita itu tidak diperhatikan ya kan sampai kedelai aja sekarang kita mesti impor nah kembali lagi sebelum ini petinggi-petinggi kita ini impor ini mereka tidak lepas dari VV mereka ini akan kantong masuk kantong mereka ya kan kembali lagi rakyat ini betul-betul diperas ini sampai kedelai aja kita mesti impor mau sebetulnya kita negara agraria agraris kayak gini kita sampai kok kayak pemimpin kita kayak kerbau kayak gini ya mbak ya jadi begitulah saja deh mbak saya bilang Kasian nih rakyat kita ini, petani-petani kita sampai detik ini kasian. Karena pemimpinnya digajinya enak-enak, tapi mereka tetap memeras rakyatnya dengan cara mengimpor, ngambil fee, fee, fee, fee, lagi. Nggak cukup mereka digaji oleh rakyat, itu aja. Terima kasih Pak Henry. Pak Dodo, selamat siang. Selamat siang. Silahkan Pak Dodo, terima kasih sudah menunggu. Halo, ya. Nah, itu ini kalau menurut saya ya memang kita eh, di pertanian di kedelai itu memang kurang ya kurang penelitian dulu itu jawanya eh, Parta ada namanya kalau misalkan eh, teknologi nuklir itu namanya rekayasa engineering ada padi yang tahan padi yang pohonnya satu buahnya itu banyak jadi produktif nah, kita itu jeleknya itu energi apa atau teknologi nuklir aplikasi pertanian kurang dikembangkan dan kita akhirnya kental perlu padahal kita punya lahan yang cukup dan untuk apa rekayasa industri itu bisa diaplikasikan untuk yang bahkan teknologi tinggi itu juga nggak mau industrialisasi juga nggak mau kita juga lagi pusing ini kalau misalkan eh, burung tahu itu kemudian pada berhenti kerja उत्तर Ini hari ini lagi pusing ya hatimu nih ada apa nih kering entah naik gaji segala macam susah sekali sekarang kalau pemerintah nggak itu emang eh, susah kita itu Atau pemerintah yang sudah ada nanti di demo padahal orang itu harus nurut sama pemimpinnya di negara Islam Mana pun kalau pemimpin bilang ayah ayatnya harus bilang ah, malang lawan eh, kepada jatah. jadi pusing nih para pengusaha Terima kasih kasih Pak Dodo sudah berbagi siang ini. Pak Teguh, selamat siang. Selamat siang. Saya usul Presiden supaya ganti Menteri Pertanian. Karena Menteri Pertanian jangan hanya ngurusi partai. Pertanian di support pacamannya Pak Arto Karena pertanian itu meliputi. Dia termasuk ternak, dia buah-buahan, bawang merah, bawang putih, kedelai. Itu harus support supaya petani itu semangat, tani, bukan pupuk murah, itu tunggu irigasi disiapkan yang matang biar kayak dulu sembada pangan dan sekarang kan begini yang bikin impor ya itu tuh kacang kedelai daging bau buah-buahan sayur mayur itu perlu di benar-benar dikuati itu bu kalau negara kita mau aman makasih bu terima kasih Pak Teguh Pak Andre selamat siang ya ini jadi kita ini sudah diikat oleh berbagai jenis peraturan ya dan mengikat kita ini eh, sesuatu kita Andre mohon untuk gangguan sinyal Andre ulang terdengar jelas bisa diulang ya terlalu banyak ya satu hari ya. itu dengan sebuah Pak Joni silakan Selamat siang Bu Siang Pak Joni Menteri Pertaniannya mundur Indonesia nggak usah perlu pakai ada Menteri Pertanian dari IPB ada tuh, Sekolah Institut Pertanian Bogor. Dipanggilin tuh, digaji. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sampai ke Papua semua. Kerja digaji. Terima kasih Bu semua Bu. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Joni. Komentar Anda Pak Teo. Negara ini kan dipegangnya bukan sama pemerintah Bu. Negara ini kan dipegangnya sama bandar-bandar Bu, sama mafia-mafia ini kan masalah kedelai kan seperti episode kedua masalah sapi Bu ya hmm. tinggal sekarang kita lihat aja berikutnya apa ini udah ada yang ngatur kok Bu semua jadi memang ini ya sajian cerita lah buat rakyat lah begitu habis kedelai nanti ada apa lagi gitu supaya rakyat nggak pusing gitu kan ini ini seperti sinetron negara ini jadi saya pikir ya menteri-menteri itu memang nggak maksimal kerjanya. Pemerintah juga memang nggak maksimal kalau menurut saya. Nggak ada, nggak ada goodwill yang kuat, Bu. Kalau ada goodwill yang kuat, kita bisa lihat di depan mata. Nggak akan ada komentar-komentar seperti ini, Bu. Kita lihat ya Pak Jokowi, Pak, Pak, apa, eh, Pak Ahok. Itu kerja bagus, nggak ada komentar kayak gini, Bu. Semua bisa dilihat terakhir lebih pintar sekarang. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Tio. Kita ke Pak William, selamat siang. Ya, saya setuju dengan yang pendapat sebelumnya. Monitor radio Pak boleh dimatikan saja? Ya Menteri Pertanian ini kurang efektif kerjanya ya, nggak ada konsep kerja dia. saya, saya lihat. Jadi pragmatis sajalah kekurangan semua diimpor. Nah, harusnya dari hulu itu dari dulu waktu dia pertama kali jabat sudah dipikirkan gimana cara meningkatkan produksi dalam negeri gitu. Nah, nah ini konsepnya nggak ada kayaknya. Pragmatis aja mereka semua. Jadi menteri pertanian ya departemen pertanian ditutup aja jadi menteri perdagangan aja cukup yang untuk kerjanya kan cuma impor aja itu terima kasih terima kasih Pak William kita ke penelpon terakhir Pak Andre selamat siang Ya, uh, jadi uh, saya menghimbau supaya pemerintah mencabut segala segala sesuatu peraturan yang mengikat petani ya, yang mengikat para buruh perkebunan, pertanian, semua harus dicabut segera peraturan yang menyulitkan ini dan beri kemudahan. Aduh. Terima kasih Pak Andre. Pak Adi? Ya, selamat siang. Siang Pak, silakan Pak. Ya, ini akibat dari apa ya? Kita ini tidak ada rasa kesadaran kolektif untuk sama-sama mau menjaga atau membangun negara kelihatannya. Semua cari selamat masing-masing gitu. -masing pejabat cari selamat masing-masing cari cari kesempatan sendiri-sendiri ya, kalau dia dapat korupsi-korupsi sebanyak-banyaknya rakyat juga gitu ketika dolar ini naik ya sama beli beli beli dolar sebanyak-banyaknya akhirnya benar-benar naik jadi semua begitu jadi eh, tidak ada apa ya seperti bangsa Korea itu sama-sama dia jaga ekonominya gitu kan. nah begitu juga dalam hal kedelai ini eh, gimana petani memproduksi kedelai dengan baik apa petani secara umum lah karena kenyataannya semua cari untung sendiri pabrik pupuk juga dituntut cari pupuk setinggi-tingginya akhirnya dia jual pupuk setinggi-tingginya begitu juga eh, alat-alat produksi pertanian yang lain seperti eh, apa namanya pestisida dan sejenis itu, obat-obatan dan sebagainya semuanya、uh, Semuanya eh, atas dasar ekonomi kapitalis, semua cari untuk sendiri-sendiri. Akhirnya gini, kalau sudah sudah semua pada titik menuju ke bangkrutnya ya, akhirnya mudah-mudahan bangkrut sama-sama kan gitu akhirnya. Jadi nggak ada kesadaran kolektif untuk sama-sama memperbaiki atau menjaga ekonomi ini gitu. terima kasih Pak Adi. Pak Leo. Ya, selamat siang Bu. Siang Pak. Ya, pemerintah sih harus mendukung pakar-pakar pertanian supaya produksi kedelai, beras, dan lain lain tuh bisa tambah banyak. Kalau Amerika perang itu Amerika butuh dolar, Amerika akan tidak dolar lagi. Jadi dolar tuh nggak terlalu bisa tinggi-tinggi, nah, faktor penggeraknya tidak terlalu banyak. Dan mungkin eh, harga kedelai juga akan turun. Tapi terutama kita pemerintah harus membantu pakar-pakar pertanian ini memperbanyak eh, produksi kedelai dan lain-lain gitu, khususnya pangan. Ah, terima kasih. Ya, Pak Guntur. Ya, selamat siang Mbak. Siang Pak, silakan. Saya cuma bingung negara kita negara agraris, negara pertanian, tapi lainnya mana bobro ya, karena dimakanin, karena mereka bukan menanam、uh, eh, hasil tani, tani tapi mereka menanam hasil korupsi gitu. Jadi koreksi buat pemerintah, kita negara、uh, eh, yang lahan lahannya sangat baik untuk pertanian, tanam padi, jagung, kedelai, itu semuanya bisa. Karena tinggalnya pemerintah mau atau tidak gitu loh. Semuanya hanya konsen pada politik. Tapi lupa pada, padahal yang perlu diatur adalah paling kebutuhan paling baku, bahan pangan. Pangan kita kritis. Kadang padi impor, sekarang kedelai impor. Padahal kedelai termasuk bahan penting saat ini. Gitu loh. Saya berharap dengan adanya acara ini, pemerintah tuh nggak butuh terbuka, khususnya menteri pertanian, jangan ngurusin sapi lah, tetek bengek, penting makan dulu deh. Jangan, jangan mikirin diri sendiri lah. Bikin rakyat banyak, rakyat butuh makan, kebutuhan apa, pangan itu di satu kan dulu lah gitu loh. Kembali, kembalilah ke masa zaman eh, Pak Harto dulu lah. Nggak ada krisis pangan gitu loh. Baik. Nggak usah macam-macam korupsi lah. Udah lah, nggak usah mikirin politik, pikirin dulu perut. Orang butuh perut, butuh pakan bukan butuh duit korupsi. terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Gunta Pak Jody? Ya, eh, menurut saya sih, saya menanggapi Bapak tadi yang menambahkan itu betul Indonesia memang dasarnya negara negara itu ya jadi kita mendingan fokus ke satu pertanian gitu sampai sekarang kita nggak ada produk unggulan gitu cuma bandingan yang warna Thailand mereka ada durian Bangkok ada ada buah-buah yang kayak apa tuh kayak uh, eh, lengkeng lah sebagainya yang yang besar besar ya. kita nggak ada sama sekali gitu tapi kita nggak bilang kayak saya pikir Bogor atau apa gitu kan kita punya IPB punya penelitian gitu dan kayak kedai ini khususnya ya irisan lah gimana itu kan itu kan sebenarnya cukup banyak dari puluhan tahun ratusan tahun sampai sekarang tuh nggak nggak terpecahkan gitu jadi impor sebagainya gitu nah terus kedua lagi saya pikir ya kita udah terlanjur nih kita udah lagi demokrasi saya terus cepat jadi semuanya udah sendiri-sendiri gitu loh ya itu banyak biaya sih terus itu habis duit semua gitu loh karena fokus mau kita nggak terarah itu ya itu aja Bu makasih Pak Andi ya eh, selamat siang siang silakan Pak Andi eh, ya udah kedua kali ya mau naik ya eh, menurut saya kalau ngikutin harga ini kan guru ngikutin harga sekarang ya apa-apa naik ya nggak akan kelar-kelar minta naik terus kan sampai lima belas juta dua puluh juta ya minta yang saya saya setuju dengan Pasal Basri nggak ada di negara manapun minta naik gaji karena kebutuhan ya uh, yang ada karena kinerja. Boleh aja naik ke berapa tadi 3,7 juta ya. Eh, dari 2,2 asal mau disuruh kerja dua kali ya. Jadi eh, biasanya 9 jam jadi 20 jam misalkan. Boleh saja dinaikkan seperti itu asal gurunya mau dua kali lipat kerjanya gitu ya. Dan juga ini gara-gara pemerintah nggak ngerjain PR-nya ya. Semua harga jadi naik. Eh, Eh, petani nggak bisa produksi maksimal ya didiemin aja nggak diurusin ya akhirnya impor semua ya Oke, itu aja terima kasih terima kasih Pak Hadi Paleo ya siang Bu ya, ya kalau gaji naik terus kan Uh, kan karyawan memikirkan juga perusahaan kan juga banyak bayar gaji banyak biaya yang dikeluarkan sebenarnya paham lah masalah gini gitu loh bukan gaji nggak boleh naik boleh gitu terima kasih iya Pak Rudi selamat siang siang Bapak silakan Iya, kalau saya lihat nih ada penggerak eh, di belakang guru ini. Kalau eh, saya lihat seperti itu, karena eh, kalau dilihat guru itu bekerjanya pun tidak menuntut macam-macam yang penting buat mereka. Bisa bekerja, bisa menghasilkan dan cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Pak Tauperta. Ya, saya bisa menanggapi dari sisi perpajakannya saat ini kita 1 persen dari omset. Sedangkan labor cost itu kontennya 40 persen. Jadi nggak rasional uh, tuntutan dari guru 40 persen naik, sementara kita dipajak selaku pengusaha itu diperpajak 1 persen. Ini di mana lagi kita ah, improvisasi uh, dalam berusaha ini? 40 persen udah serap oleh labor cost. Terima kasih. Terima kasih Pak Taperta. Pak Paulus. Selamat siang Ibu. Siang Pak, silakan. Saya punya teman seorang pengusaha. Katanya nggak apa-apa sih kalau naik, nggak masalah deh. Tapi dia lebih baik PDP eh, pilih PHK masal. Setelah itu baru cari karyawan baru dengan sistem outsourcing atau kontrak. Makasih. Iya.